Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa akhawatna a'azani wa azakumullah. pada sore ini sebagaimana yang sampai kepada ana bahwa materi yang akan kita bahas yaitu nasihat linnisa nasihat bagi kaum wanita nasihat bagi para istri terkhusus sebenarnya <clears throat> yang perlu kita sadari dan kita fahami bahwa agama itu dibangun di atas nasihat. Agama dibangun di atas nasihat. Di antara nasihat itu adalah untuk kaum muslimin secara umum Nah, Di antara nasihat tersebut adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum, laki maupun wanita. Apa isinya? Nasihat tersebut adalah apa saja sesuatu ilmu yang menunjukkan akan kemaslahatan dunia dan akhiratnya bagi yang dinasehati. Jadi ilmu din, ilmu agama Allah, Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dipahami salaful ummah, disampaikan kepada kaum muslimin secara umum maupun muslimat yang membawa maslahat, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan, membawa keberuntungan dunia dan akhiratnya. Itu nasihat milik kaum muslimin pada umumnya. Oleh karena itu di majelis yang singkat ini mudah-mudahan para akhwat, para ummahat mengambil hikmah dan ilmu dan pendidikan pelajaran dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan seorang wanita idaman suami adalah wanita yang solihah. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadits yang sahih. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Bahwa dunia ini perhiasan. Dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solihah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah membimbing kepada kita agar kita menikahi wanita-wanita yang penyayang, yang sayang sama suaminya, yang taat pada suaminya, yang baik pada suaminya. Tazawwaju kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-walud, al-wadud nikahi oleh kalian para wanita yang walud yang berketurunan dan al-wadud yang penyayang sama suami. Nah, suatu hal yang merupakan idaman suami adalah adanya istri adanya istri yang solihah. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban yang disebutkan dalam Al-Jami' As-Sahih dan hadis ini sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Waqqas dari ayahnya dari jad, dari kakeknya Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam arbaun minas saadah arbaun minas saadah empat perkara yang mana empat kera ini termasuk bagian dari kebahagiaan seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki empat perkara ini, dia akan bahagia hidupnya. Apa itu? Al-mar'atu itu yang pertama. Wanita yang solihah. Yang kedua adalah wal maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas, nyaman, tentram, aman di dalamnya. Dan yang ketiga wal jarus soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, tetangga yang ngerti tentang hak-haknya dan kewajibannya secara syar'i. Tetangga yang bisa diajak ta'awun alal birri wa taqwa tetangga yang memahami kelemahan-kelemahan tetangga yang lainnya. Tetangga yang benar-benar islami. Oleh karena itu, orang Arab menyatakan al-jaru qobladar. Al-jar Ketika seorang mau membangun rumah, ketika seorang mau tinggal di suatu tempat untuk memilih dia tinggal, maka lihat tetangganya dulu. Sebelum rumahnya. Al-jaru qabla dar. Tetangga dulu baru dar. Baru rumahnya. Ketika tetangganya baik, maka belilah rumah di situ, tinggallah di situ, enam ngontraklah di situ dan berdiam berdiam di situ. Al jaru qabla dar. Jangan sebaliknya. Yaitu rumah dulu baru lihat tetangganya. Nah, di antara kebahagiaan seorang muslim adalah yang mendapatkan tetangga yang baik. Dan yang keempat yaitu wal markabul hani kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Ikhwati fiddin, a'azzanakumullah demikian wa arba'un minasyaqawah kata Rasul. Dan empat perkara juga yang termasuk yang syakawah menyedihkan, membuat kesal dan menyusahkan, yaitu yang pertama adalah al su tetangga yang jelek apa istri yang istri yang tidak solihah istri yang jelek, istri yang tidak baik, istri yang membangkang kepada suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya, istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya, istri yang tidak taat kepada Allah, istri yang tidak mendukung suaminya dalam perkara-perkara yang baik, istri yang membenci suaminya, istri yang tidak mau berbuat baik kepada suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya. Ini adalah wanita yang su, wanita yang tidak baik. Dan yang kedua adalah tetangga yang su al su, tetangga yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat adalah tempat tinggal yang sempit. Rumah yang sempit, tidak tentram, tidak tenang, tidak aman di dalamnya. Dan tidak bersih. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang muslim berupaya memohon kepada Allah untuk mendapati istri yang solihah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi itu karena empat hal. Li diniha, wali jamaliha, Satu karena agamanya. Dua karena kecantikannya. Tiga, lima lihat karena hartanya. Empat karena nasabnya. Wali nasabih. Wali nasabih karena nasabnya. Fadfar bidati dinik. Fadfar bidati din. Dari bagi ada kata Rasul. Maka kalian utamakan yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, maka ketika tidak memilih yang agamanya baik. Nah, dari keempat-empatnya ini. Maka engkau akan menyesal. Engkau akan celaka. Namun ketika engkau pilih. Yang menjadi pilihan utama adalah agamanya. Naam. Dan kecantikannya dipilih juga. Maka dan juga nasabnya maka engkau akan bahagia. Ikhwati fiddin, a'azani wa demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada laki dan perempuan, laki dan wanita, suami istri di mana ketika keduanya saling terjalin hubungan yang baik, harmonis, maka akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, penuh kasih sayang, bahagia. Namun ketika sebaliknya salah satu hak dari kedua belah pihak itu ditinggalkan, maka itu bukan awal dari kehancuran rumah tangga. Allah sudah mengatur dan menyebutkan dalam Al-Quran, kaum laki-laki, ar-rijalu kata Allah, kawamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaku min anwalihim bahwa rijal kaum laki-laki itu adalah qawwamun 'alan nisa pemimpin atas para wanita karena Allah lebihkan satu dari yang lainnya Allah lebihkan mereka kaum laki-laki di atas para wanita dan Allah kasih tanggung jawab bagi seorang suami bagi para suami untuk menafkahkan istri-istri dari harta-harta mereka. Fasolihatu qanitat, wanita yang soleh, wanita yang qanitah, hafizat lil ghaibi, yang hafizat menjaga lil ghaibi bima hafizallah. Naam ketika suami yang enggak ada seperti yang Allah jaga dengan atasnya wallati takhafuna nusuzahunna al ayah. Ikhwati fid din, A'azani wa zakumullah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyatakan dalam ayat ini ketika belum menyebutkan bahwa wanita as-solihat wanita yang soleh mereka soleh yaitu yang menegakkan qamat bihaqillah Wahaki haqqi yang dia jalani hak Allah dan hak suaminya. Berarti kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada suaminya. Ini wanita solihah. Lawannya adalah fasidah. Fasidah wanita yang rusak, yang jelek, naudzubillah, yang tidak menjalani hak Allah dan tidak menjalani hak suaminya. Qanitat, wanita yang qanitat. Qanitat juga yang taat kepada Allah. Ini adalah penekanan dari solihat. Taat kepada Allah otomatis juga taat kepada suaminya. Hafizat, hafizat adalah wanita yang menjaga dirinya. Yang menjaga dirinya tak kala suaminya tidak ada. Dijaga jangan sampai rahasia-rahasia suaminya diumbar dan disampaikan kepada orang lain naudzubillah dan rahasia-rahasia yang ada pada kedua belah pihak dari hubungan intim juga demikian dijaga jangan sampai disebar luaskan oleh karena itu ketika seorang wanita yang soleh ditanya tentang ya apa kondisi rumah tanggamu jawabannya baik ya apa kondisi suamimu jawabannya baik dan ada yang lain kecuali nahnu bi khairin kata beliau. Kami baik-baik saja. Ikhwati fiddin, zakumullah Demikian mulai Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya fasolihat wanita yang soleh qanitat kata Ibnu Abbas radhiyallahu an qanitat adalah mutiat li azwajihin wanita-wanita yang taat kepada para suaminya hafizat lil ghaib. Hafizat lil ghaib. Kata As-Sudi dan yang lainnya rahimahumullah, tahfazu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih. Wanita yang menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan menjaga harta suaminya. Ini hafizat lil ghaib yang disebutkan Imam As-Sudi dan yang lainnya. Bima hafizallah yaitu dengan sebab Allah menjaga dia. Ikhwati fid din, a'azin Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah menyatakan khairun nisa imra'atun ida nuzirat ilaiha idza nazarta ilaiha syarratkah. Sebaik-baik wanita atau istri adalah wanita yang kamu ketika memandangnya kamu menyucukkan kamu. Ini wanita yang salihah. Wa idza amartaha atau atka. Dan ketika kamu perintah dalam perkara yang baik, si istri itu mentaatinya. Wa idza ghibta anha hafidotka. Jika kamu pergi darinya, dari suami dari istri tersebut, maka istri menjaga kamu. Fi nafsiha wa malika. Dirinya dijaga dan harta dijaga. Kemudian Rasul menyatakan membaca ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ikhwati fid din, Zakumullah, Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban juga meriwayatkan Rasul menyatakan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min al abwabi syit." Kalau seorang istri sudah melakukan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka ucapkan bagi istri yang demikian agar masuk ke pintu-pintu surga, pintu surga lewat mana yang dia inginkan. Ikhwati fiddin wa akhwatna azinuzakumullah. Demikianlah kondisi keadaan seorang istri yang solihah adalah sangat berpengaruh dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dipertunjukkan oleh malaikat Jibril tentang surganya, jannahnya. Maka yang mayoritas penghuninya adalah para orang-orang miskin. Dan ketika dipertunjukkan nar, neraka Allah, maka ternyata mayoritas penduduknya adalah para wanita. Ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa demikian, maka Rasul menjawab, mereka itu mengkufuri li'annahunna yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kebaikan suami yang telah diberikan selama ini. Hanya dengan satu kesalahan, dia menyatakan suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Oleh karenanya maka para istri, para ummahat, hendaklah kalian benar-benar memperhatikan, merenung dan berpikir bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang benar-benar memerlukan perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi seorang istri yang solihah. Karena itu merupakan perhiasan terbaik di dunia. Dan itu pun juga akan kembali kebahagiaannya, kemuliaannya kepada sang istri. Dunia dan akhiratnya. Dan ini merupakan perjuangan yang cukup berat bagi seorang istri. Namun kesabaran dalam meniti hidup ini sebagai istri, kesabaran dalam taat kepada Allah, kesabaran dalam taat kepada suaminya ketika dia menjalani dan mengarungi rumah tangga adalah perkara yang manis akibatnya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, "As-sabru ka ismiha," kata beliau. "Murru madzaikuha wa awaqibuha ahla minal asal." Kesabaran itu seperti namanya yaitu pahit. Pahit rasanya. Itu sabar. Namun akibat atau kesudahan atau buah dari sabar itu lebih manis daripada madu. Ikhwati fiddin, a'azan wa wanita yang salihah mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nisaukum min ahlil jannah al walud al wadud Wanita dari penduduk jannah adalah mereka yang berketurunan dan mereka yang penyayang. Al-wadud penyayang. Sama suami. Demikian pula ketika ditanya Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dalam Sahih Sunan Nasai, kila li Rasulillah saw Alaihi Rasulullah ditanya, ayun nisa khair, Wanita mana yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tuqalibuhu fi nafsi wa malihi bima yakrah." Yaitu wanita yang menyejukkan ketika dipandang suaminya. Wanita yang taat ketika disuruh suami dalam perkara yang baik dan wanita yang tidak menyelisihi keinginan suami dalam dirinya atau hartanya yang tidak disukai oleh suami. Ikhwati fid din, a'azani wa Wanita sungguhlah keadaannya, posisinya benar-benar kebahagiaan dia di akhiratnya dan dunianya ada pada suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang wanita yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan selain Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Adabuz Zifaf azat azatu zaujin anti kata Rasul kepada salah seorang wanita ini apakah kamu memiliki suami qalat na'am iya Aku punya suami ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya lagi, kaifa anti lahu? Bagaimana posisi anti terhadap suami anti? Dijawab qalat ma'aluhu illa ma'ajastu an. Aku tidak pernah menyia-nyiakan. Aku tidak pernah mengecewakan suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasul menyatakan fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Lihat oleh engkau. Bagaimana kedudukan kamu pada suamimu. Bagaimana posisi kamu terhadap suamimu. Karena sungguh jannahmu, surgamu, dan nerakamu itu ada pada suamimu. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azani wazakumullah, penting untuk diketahui oleh para wanita agar menjadi istri yang solihah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Ibnu Katsir menyebutkan ketika Allah berfirman waqarna fi buyutikun waqarn fi buyutikun adalah para wanita tersebut tinggal diam di rumah-rumah kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ilzam fi buyutikun. Naam, tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tahrujannah dan jangan keluar ligoi dihajah tanpa ada keperluan. Maka wajib wajib bagi seorang istri taat pada suaminya dan tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Ikhwati fiddin wa na'azil wazakumullah Wanita adalah idaman suami ketika menjadi istrinya adalah istri yang solihah. Oleh karenanya maka wanita pun juga harus taat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah menyatakan la yahillu limar'ati antasuma wa zawjuha syahid illa idzni wa la ta'zin fi baitihi illa idzni tidak halal bagi seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali dengan izin suami dan tidak boleh seorang istri memasukkan seseorang ke rumahnya dia tanpa seizin suaminya ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang suami ketika mengajak istrinya diranjangnya kemudian menolak sehingga suami marah maka malaikat pun melaknat dia disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul menyatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alaiha laknatuhal malaikah hatta tusbihah. Kalau seorang suami mengajak istrinya diranjangnya berhubungan dengan istrinya, kemudian si istri menolak, tidak mau, sehingga suami tidur dalam keadaan marah atas si istri tersebut, maka istri mendapat laknat dari malaikat sampai dia subuh. Oleh karenanya maka demikian besar hak seorang suami yang merupakan kewajiban istri kepada suaminya. Sehingga Rasul menyatakan lau kuntu amuron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintah seorang istri sujud kepada suaminya. Dan yang terakhir, hendaklah seorang istri bertaawun saling tolong menolong dengan suaminya dalam perkara yang ma'ruf dukung suaminya ketika suaminya menuntut ilmu dukung suaminya ketika suaminya beribadah kepada Allah dukung ketika suaminya berbuat perbuatan yang mulia yang ma'ruf dukung suaminya ketika suaminya berkecimpung dan bertahun dalam dakwah ahlu sunnah ini. Jangan menjadi penghalang. Seorang suami yang suaminya berbuat baik, taat kepada Allah, berdakwah dan berdukung dan mendukung tentang dakwah di jalan Allah yang mulia ini. Maka ciri khas wanita yang solihah dari apa yang disampaikan tadi di atas kesimpulannya adalah wanita yang solihah adalah mereka wanita yang baik yang beramal amalan baik menjalani hak Robnya, hak Allah dan juga wanita yang solihah adalah wanita yang taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga dirinya terkhusus ketika suaminya tidak ada. Wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga harta suami dan menjaga anak-anaknya wanita yang solihah adalah wanita yang menyejukkan ketika dipandang oleh suaminya, berhias dan memakai wangi-wangian yang diserangi oleh suami. Ini wanita yang solihah dan wanita yang solihah adalah betul-betul semangat serius untuk mendapatkan ridho dari suaminya sehingga dia pun taat sepenuh hati ikhlas karena Allah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu, wanita yang taat pada suami, wanita yang menjalani puasa di bulan Ramadan, wanita yang sholat lima waktu, wanita yang menjaga kehormatannya, Rasul menyatakan hendaklah masuk surga lewat pintu mana yang dia inginkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan hikmah dan ilmu dan manfaat untuk dipraktekkan bagi para ummahat, para istri-istri. Naam sebagai amalan yang mulia sehingga menjadi gelar, mendapatkan gelar, gelar yang salihah, gelar yang mulia yang merupakan perhiasan terbaik di dunia ini dan itulah yang bisa kita sampaikan Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.